السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita. Yang telah memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita sehingga kita merasakan nikmatnya Islam ini kita bisa hadir ke tempat ini itu karena Allah Jalla Jalalu. Maka sekali lagi Alhamdulillah atas hidayahnya kepada kita. Dan para jamaah jangan bosan-bosan minta hidayah sama Allah Jalla Jalalu. Apalagi di masa fitnah ini, di masa kekacauan ini, yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil a'mal. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا Cepat-cepat kalian beramal, cepat. Sebelum datang tuh fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan yang membuat seorang hamba paginya beriman, sorenya udah nggak beriman, udah kafir. dia jual agamanya dengan sepotong dari dunia ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara salawat ini saya rasa teman-teman di Batam ini udah sering salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antumah yang senyum-senyum. Berapa kali salawat hari ini buat Nabi Antum? Tiga ribu? Tiga setengah? Berapa kira-kira? Dua ribuan? Ya Allah ya yang sebelah kanan sana. Antum antum berapa ribu dah selawatnya? Hah? Enggak terhitung. Masya Allah. Enggak ngitung ini Masya Allah. Enggak ngitung gitu kan. Dari banyaknya sampai. Wah Masya Allah. Inilah mungkin kelebihan beberapa ikhwan ya. Yang dia salawatnya. Anak ah, enggak pakai hitung-hitungan Ustaz. Mungkin tujuh delapan kali cuma gitu kan. <laughs> Kalau dihitung. Yang banyaklah salawat tentu supaya kita tumbuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang gimana kita mau banyak salawat kalau kita belum kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang katanya tak kenal maka tak sayang. Ada orang-orang yang karena cinta setiap dia lewat ada orang ngomongin Muhammad dia berhenti dulu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena cinta. Dan cinta itu menjadikan yang pahit jadi manis. Seorang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iklan ini ada iklannya juga. Nah, barakallahu fikum. Iya, seorang yang mencintai dia akan berkorban apa saja. Apalagi sekedar salawat ya. Saya ingat dengan seorang penyair yang katanya Majnun, Laila. Orang-orang mengira dia Majnun. Mengira dia gila. Tapi menurut dia, dia nggak gila. Itulah yang namanya orang gila. Orang mengira dia, dia tidak gila. Orang mengira dia, dia gila. Tapi dia mengatakan, aku nggak gila. Maka ketika dia disebutkan, dia itu menciumi dinding-dinding tempat kekasihnya pernah tinggal. Dia ciumin tuh. Orang-orang ngomong nih majnun ini ya, memang orang gila. Apa kata dia? Uqad uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbul jidar shaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Kata dia aku mencium dinding yang ini, dinding yang itu bukan karena aku cinta sama dinding ini tidak. Tapi karena kecintaanku dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Subhanallah ya. Kita cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar nama Nabi Muhammad kadang kala nggak selawat. Antumlah yang kesengsem, yang pernah jatuh cinta sama istrinya. Ada yang pernah jatuh cinta sama istrinya? Insya Allah semuanya jatuh cinta sama istrinya. Dia ngelihat sandal istrinya, dia lihat, masya Allah, istriku ada di sini nih. Allahu Akbar. Maka untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya kita lebih dari itu. Tapi sekali lagi tak kenal maka tak sayang. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita. Untuk al baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk anak cucu beliau untuk Zainab, untuk Ummu Kalthum, untuk Ruqayyah, untuk Fatimah dan untuk anak-anak Fatimah dan cucu-cucu Fatimah radhiyallahu taala anhum. Dan selawat itu semoga terus bersambung untuk istri-istri Nabi yang terutama adalah Khadijah. Siapa yang mau nyebutin delapan istri Nabi? Anak kasih hadiah. Nah, Mana? Tujuh, tujuh. Tujuh istri Nabi Muhammad SAW. Jamaah. Kalau kita cinta sama Nabi. Paling enggak kenal tuh sama istri-istri Nabi. Karena istri Nabi itu ummahatul mu'minin, Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kita. Ibu kita. Makanya kalau ada orang yang mencela Aisyah. Pada hakikatnya dia mencela ibu kita. Ummul mu'minin, ibundanya orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda kaum muslimin. Yang tidak beriman ya tentu tidak menganggapnya ibunda. Baik. Tujuh. Mana? Nah? Enam, enam. Ya. Tujuh apa enam? Fadal enam. Khadijah. Khadijah janganlah enggak pakai Khadijah yang wafat. Iya. Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Sofia, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah. Barakallahu fikum. Naam. Fadal, Masya Allah. Iya, semoga salawat itu bersambung. Jadi kita nih supaya tahu sama ibu kita. Jadi kalau ada orang yang mencela ibu kita, kita katakan, eh, nyawaku dulu kalau kamu mencela ibundaku. Itu kalau kita cinta. Dan juga semoga salawat itu terus bersambung untuk para sahabat Nabi. Yang terutama adalah mertua Nabi kita. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan mertuanya juga Omar bin Khattab. Dan juga untuk menantunya. Uthman bin Affan. Dan menantunya lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anil jami'. Subhanallah. Itu sahabat, menantu dan mertua buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah oleh Amr bin As pada waktu perang itu Dzati Salasin. Ya Rasulullah, man ahabun nas ilai? Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Aisyah ini seseorang ternyata boleh mengungkapkan cintanya. Itu bukan suatu hal yang tabu ketika kita mengatakan aku cinta sama istriku. Kemudian ditanya, wa minar rijal. Adapun dari kaum lelaki siapa? Qal abuha. Bapaknya. Abu Bakar Siddiq. Maka kita doakan semua mereka sahabat. Kita cinta kepada istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghormati mereka dan kita menghormati keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anak cucu beliau, karena mereka memang saling mencintai. Amma ba'd ma'asyiral muslimin. Sahabat hang rahimakumullah jami'an. Tanggal berapa hari ini? Ana mau tanya. Mana-mana yang jauh-jauh mah. Antum yang pakai jaket merah. Masya Allah. Tanggal berapa hari ini? Kira-kira lah nggak apa-apa. Anak kasih hadiah Nah, tanggal berapa? Angan tangan yang tahu. Masya Allah. Tanggal berapa? 17 Syakban. Tadi tanggal berapa? Tadi. Sebelum maghrib. Tanggal 16. Sekarang tanggal 17. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadol. Iya, memang ada khilaf. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Tapi yang jelas kalau terbenam matahari itu harinya sudah berganti. Jadi tolong masalah penanggalan ini jangan dianggap remeh. Jangan. Itu agama kita. Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Inna iddata syuhuri inda Allah ifna asyara syahran. Fi kitabillah yawma khalaqas samawa wal arba. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla Jalaluh itu berapa? 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi di sisi Allah termaktub di sana. Termaktub 12 bulan. Nah, siapa yang mau nyebutkan 12 bulan itu anak kasih hadiah. Nah, fadol antum yang jauh situ. Ah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, masya Allah nih. Polisi ternyata tahu dengan tanggal Hijriah mah. Fadal, fadal. Barakallahu fikum. Masa antum kalah lah jemaah. Antum yang udah ngaji bertahun-tahun apa? Masa Syawal mulainya? Nah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu 4 bulan haram. Siapa yang mau jawab bulan haram itu? Yang jauh nggak apa-apa. Yang jauh belakang biar. Nah, fakol. Iya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Betul. Masya Allah, Barakallah Fikum. Kayaknya antum dapat coklat ini, antum kirim ke belakang. <laughs> nah, iya. Itu bulan-bulan haram tolong kalian bulan haram itu memiliki keutamaan tersendiri. Minha arbaatun hurum fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim itu di bulan-bulan itu, apalagi di bulan haram. Siapa yang jamnya sudah pakai tanggalan hijriah? Anak punya jam belum hijriah karena nggak bisa ganti. <laughs> belum bisa ganti. Nah, iya. Mulai kapan antum ganti itu jamnya? Jam apa di HP? Ah. Gak punya jam. Oh, gak punya jam. Oke lah, anak kasih satu gak apa. Karena gak punya jam nanti. nah, barakallahu fikum. Iya, yang bisa ganti gantilah. Mudah-mudahan nanti ada di antara teman-teman di Batam ini yang bikin jam penanggalannya Hijriah. Karena walaupun dirubah tanggalan kita ini, tetap tanggalannya Masehi dia itu. 30, 31 gitu kan. Jumlahnya padahal bulan Hijriah itu 29 sama 30. 30. Maka tolong kita tunjukkan umat Islam ini banyak jumlahnya. Dan orang-orang itu ketika menjual produk tergantung permintaan. Kalau kita minta dibikinin sama mereka. Tapi kita meremehkan hal itu. Meremehkan dengan penanggalan kita sendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal umur berapa? Coba angkat tangan, kamu tahu? Ah ini yang kecil ini 63 Masehi atau Hijriah? Hijriah, masya Allah, masya Allah. Nih nih, Fabel, mau coklat apa mau buku? Mau coklat apa buku? Mau buku, masya Allah. Karena lihat, oh ada masih jamaah. Nah, Fabel, barakallahu fiqh. Nah, 63 komariah ya, ingat komariah. Semua hitungan di dalam Al-Qur'anul Karim itu komariah, ikut bulan, bukan ikut matahari. Masehi hitungannya pakai matahari, tapi semua penanggalan seperti Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 tahun itu komariah. Kalau hitungan Hijriah cuma 300 tahun. Kalau hitungan Masehi 300 tahun. Kemudian tentang menyusui. Berapa tahun? Dua tahun. Komariah. Ingat? Bukan masehi. Kemudian ada di Al-Quran disebutkan. Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika seorang sampai kepada puncak kedewasaannya, Kedewasaannya. Sampai umur 40 tahun. Itu 40 tahun komariah. Kalau Masehi berapa tahun? 39 kira-kira ya. Jadi umur Nabi 63 tahun Komari. Kalau Masehi kira-kira 61 tahun umur Nabi Muhammad SAW. Anak kayaknya mau minum dulu saja. Ya. Bismillah. Kita mau masuk ke tema antum siap-siap. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk pemimpinku. Pemimpin itu memiliki kedudukan yang mulia sekali. Bahkan pemimpin itu menggantikan posisi Nabi. Menggantikan posisi Nabi dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Bedanya para pemimpin sama Nabi, para khalifah dengan Nabi. Nabi itu berhukum dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para pemimpin, dia melihat kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bani Israel kanat tasusuhum al-anbiya. Bani Israel dulu yang menjadi pemimpin mereka itu adalah para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap satu nabi meninggal yang melanjutkan adalah nabi. Maka yang nabi Bani Israel itu banyak sekali. Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal, kemudian Nabi Musa meninggal. Digantikan oleh siapa Nabi Musa alaihissalam? Angkat tangan. Nah, Yusha bin Nun, masya Allah, fadl. Antum kirim ke belakang itu. Yusha bin Nun. Dan terus, bahkan di masa Nabi Isa alaihissalam ada berapa nabi? Waktu zamannya Nabi Isa ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, dan Nabi Zakaria masih hidup pada waktu itu. Itu pertanda mereka setiap meninggal Nabi menggantikan posisi Nabi dalam menerapkan syariat ini adalah para nabi. Wa innahu sayakun wa innahu la nabiyya ba'di. Kemudian Nabi menjelaskan tidak ada nabi setelahku. Selesai sudah, putus. Tapi ternyata masih ada yang ngaku nabi. Bingung kadang kalah kita. Di Jakarta ada siapa namanya? Musadik. Ahmad Musadik. Dia ngomong saya bukan nabi, saya Rasulullah. Alhamdulillah. Kadang kalau itu biasa, ada orang-orang yang memang kalau sudah setan datang ke mereka. Kadang kala dia berucap apa yang tidak mungkin diucapkan oleh anak-anak. Yang jadi masalah besar ada pengikutnya. Ada pengikutnya nih. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi mengatakan la nabiyya ba'di wa innahu sayakunu khulafa katsirun. Nanti bakal banyak khalifah-khalifah yang menggantikan bukan Nabi. Qala fama ta'muruna? Ya Rasulullah, terus apa sikap kita? Apa perintahmu kepada kita ketika nanti banyak khalifah-khalifah? Fu bi bai'atil awal fal awal. Kalian tepati dengan bai'at Pemimpin yang pertama, khalifah yang pertama, yang lebih awal, yang lebih awal. Wa'atuhum haqqahum ladhi ja'alallahu Allahu lahum. Kalian kasihkan hak mereka yang Allah telah jadikan itu buat mereka. Fa innallaha sa'iluhum amma star'am. Allah akan menanyakan kepada mereka apa yang menjadi tanggung jawab mereka, rakyat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau keluar kota, imam beliau itu berangkat perang atau safar melaksanakan umroh, beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah tanpa pemimpin. Mesti beliau mencari seseorang untuk menggantikan posisi beliau, mengurusi kota Madinah. Enggak ditinggal begitu saja tidak. Ini karena apa? Karena pentingnya posisi pemimpin itu. Gak bisa orang ini ditinggalkan tanpa pemimpin. Harus ada pemimpin. Secara agama harus. Dan secara akal sehat harus ada pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Itu sebagai sebuah pedoman. Tuntunan bagi manusia. Tapi harus ada yang menjalankan ini Al-Quran. Apa guna pemimpin itu? Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an." Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh itu mencegah dengan pemimpin apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'anul Karim. Allah mencegah seseorang dari perbuatan dosa dengan pemimpin apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Umpamanya nih di Indonesia kita alhamdulillah punya polisi apa pramong praja yang suka nangkepin bukan PKL yang nangkepin WTS WTS masih ada WTS jemaah hah masih ada itu, na'udzubillah. Sekarang nggak ada WTS, yang ada PSK. Na'udzubillah. Itu perubahan nama itu, itu berpengaruh loh. Berpengaruh sekali. Ketika dulu perempuan yang jadi WTS, dia malu mau ngomong pekerjaan. Kalau sekarang, nanti pekerjaannya apa? PSK. Na'udzubillah. Seperti yang dijoli umamanya Yang sekarang ribut mau ditutup itu. Itu adanya perubahan nama itu. Membuat mereka merasa bukan dosa. Ketika dulu orang dikatakan WTS malu. Wanita tuna susila. Wanita nggak beradab. Gitu. Maka dia malu. Ada yang suka nangkepin WTS-WTS itu polisi apa namanya? Pampramaja kan? Mereka nangkepin itu. Coba antum ke sana wala taqrabu zina. Itu kan. Ceramah, eh sana sana, pergi. Itu kan. Diusir antum. Tapi ketika polisi datang, pada kabur semua mereka. Seperti itu. Adanya pemimpin itu bisa mengatur, meluruskan yang bengkok, yang tidak bisa diluruskan dengan Al-Qur'an. Maka kita butuh dengan namanya pemimpin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan yajibu an yu'raf anna wilayat amrin nas min a'wami wajibatid din. Kata beliau harus diketahui bahwasanya urusan mengatur, memimpin, menguasai, memerintah manusia ini termasuk kewajiban agama yang paling besar. Bal la qiyama wala lid-dunya Bahkan agama dan dunia ini tidak bisa tegak berdiri kecuali dengan adanya pemimpin urusan dunia dan urusan agama nggak bakal tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatum illa bil Anaknya manusia itu urusannya tidak akan terselesaikan kecuali dengan bersama-sama. Kita disebut manusia itu disebut makhluk sosial. Hidupnya mesti bergabung. Di mana-mana sampai di hutan-hutan mereka itu mesti mengelompok. Ya, ada lima rumah, tiga rumah. Kecuali mungkin yang mau sendirian memang. Tapi pada umumnya manusia itu maslahatnya tidak akan bisa tercapai kecuali dengan berkumpul. Lihajati ba'dihim ila ba'd. Karena mereka saling membutuhkan. Orang kaya yang uangnya satu triliun. Ada yang punya uang satu triliun di sini? Insya Allah. Antum doalah. Ya Allah, kalau anak punya uang satu triliun, anak mau bangun pesantren 100 di Indonesia. Gulu amin. amin. Yang amin. Ya. Jangan takut buat niat tentu. Iya. Orang punya uang satu triliun, dia butuh sama petani. Dia memerlukan petani itu. Nggak ada petani, mau makan duit dia. Makan tuh duitnya. Nggak bisa. Karena manusia diciptakan untuk saling memerlukan. Kemudian wala budda lahum 'inda ijtima' min ra'sin. Kalau mereka berkumpul harus ada komandannya. Harus ada komandannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'miru ahadahum." Apabila kalian bertiga keluar, bertiga keluar dalam satu perjalanan, hendaklah memilih satu untuk jadi komandannya. Tiga orang harus ada komandan. Udah. Maka seperti itu. Ini karena orang butuh dengan ada yang pemimpin. Kalau nggak ribut terus dalam perjalanan, ya naik mobil nih, lewat kiri apa kanan? Nah, anak mau lewat kanan katanya. Eh, lewat kiri, ribut di mobil. Coba ada pemimpinnya, diam semua. yang ngatur, lurus. Lurus. Itu ada yang pemimpin untuk mencegah terjadinya pertikaian. Karena orang biasanya kalau berkumpul ya terjadi pergesekan itu. Kemudian wayuqal. Ibn Taimiyah menjelaskan tentang sebuah perkataan. Dikatakan situna sana min imamin jair aslahu min lailatin wahidatin bila sultan wa tajribatu tubayyinu dzalik. Kata Ibn Taimiyah 60 tahun hidup di bawah kekuasaan penguasa yang zolim. 60 tahun hidup di bawah kekuasaan pemimpin yang zolim. Itu lebih baik daripada semalam hidup tanpa pemimpin. Semalam hidup tanpa pemimpin. Subhanallah ya. Kalau nggak ada pemimpin semalam di Indonesia. nggak ada presidennya. nggak ada gubernurnya nggak ada bupatinya, nggak ada kapoldanya, nggak ada kapolresnya, nggak ada. Apa yang terjadi jemaah? Penjarahan ya. Wah ini kesempatan ini. polisinya cuma ngeliat-ngeliat doang kan. Sudah inti mau ambil ambil aja udah. Anak bukan siapa-siapa gitu. Nggak ada pemimpin. Ribut orang. Bahkan ketika tidak ada pemimpin orang itu yang awalnya takut karena tidak ada pemimpin dia berani. Bahkan pembunuhan-pembunuhan akan terjadi ketika tidak ada pemimpin. Maka ingat, pemimpin itu benar-benar diperlukan. Ada yang mau jadi pemimpin? Ada yang mau jadi pemimpin? Semuanya pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi. Kalian semua pemimpin. Tapi ada yang dipimpin istrinya. Ya dia pemimpin juga. Yang di sini ya. Seorang wanita ketika suaminya keluar rumah. Dia jadi pemimpin di rumah. Dia yang ngatur. Maka ibu-ibu tuh kalau di rumah jangan pernah nakut-nakutin anaknya dengan bapaknya. Eh, aku laporkan sama bapak. Udah bapaknya nggak ada berarti kepemimpinan pindah. Dipegang ibu kendali rumah. Jangan keluar. Aku mau keluar nggak ada bapak gitu kan. Bapak nggak ada tapi ibu komandannya sekarang. Pemimpin memang perempuan tuh pemimpin ketika suaminya nggak ada. Ada suaminya diserahkan kembali. Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar kota, yang memimpin siapa? Ali bin Abi Thalib umpamanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka dijadikan di Madinah. Ketika Rasul datang, Sallallahu Alaihi Wasallam kembali pemimpin itu kepada yang asal. Jadi pemimpin itu berat sekali. Nggak gampang. Bahkan masuk surganya lebih sulit daripada yang tidak jadi pemimpin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Tabrani, "Ma min amiri ashratin illa yu'ta bihi maghlulan al qiyamah." Tidak ada seorang pun yang memimpin sepuluh orang. sepuluh orang jemaah. Kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat maghlulan al qiyamah. Dirantai, dibelenggu pada hari kiamat hatta yafukkahul adlu au yubiquhul Sampai yang bisa melepaskan itu keadilan dia ketika memimpin. Atau kalau nggak adil masuk neraka dia. Ketika jadi pemimpin. Karena berat jadi pemimpin itu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Yaqul anil hukam inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma Allah akan menanyakan kepada semua yang memimpin itu tentang rakyatnya, semuanya. Dia menjaga enggak amanat jadi pemimpin itu atau dia sia-siakan rakyatnya. Hatta ada rajulu an ahli baiti. Sampai seorang suami ditanyain tentang keluarganya. Jadi bapak-bapak jangan berharap soleh sendiri. Jangan mengharapkan masuk surga sendiri. Ana soleh, ana baik. Bakal dipegangin di hari kiamat. Nih suamiku nih. Gak pernah didik aku. Gak pernah dia ngasih tahu aku. Maka hati-hati. Akan ditanya oleh Allah Jalla Jalla. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasai. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin Yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu. Wahuwa ghashun li ra'iyatih. illa haramallahu alihil jannah." Tidak ada satupun hamba yang jadi pemimpin dan pada hari kematian dia ternyata dia telah berbuat kecurangan. Berbuat satu kecurangan untuk rakyatnya kecuali dia akan Allah masukkan Allah akan haramkan buat dia surga. Jangan mengharap masuk surga. Jadi yang menjadi pemimpinnya harus mikir-mikir ya. Kira-kira anak masuk surga atau masuk neraka. Karena presentasi masuk nerakanya ini bisa jadi lebih besar. Kalau dia berbuat keboliman Kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang Umar bin Khattab ini tiduran di bawah pohon pohon kurma. Bantalnya itu sandal. Tidur dia. Aman. Sampai dikatakan fa aminta fa ninta. Kau berbuat adil. Kemudian kau merasa aman. Ketika kau merasa aman kau bisa tidur. Ketika orang merasa aman dia bisa tidur. Itu seorang pemimpin. Dan ternyata jadi pemimpin itu Allah. Tidurnya nggak enak. Nggak bisa. Ya pemimpin itu mau masuk kamar di hotel langsung tidur nggak bisa. Mesti yang tidur dulu siapa? Ajudannya dulu. Nyoba dulu tidur. Aman. Subhanallah. Ya udah capek gitu ya. Mau langsung tidur nggak bisa. Diperiksain dulu kasurnya gitu kan. Katanya Allah, kata dia enakan nggak jadi pemimpin langsung bisa tidur gitu kan. Itu. Karena memang berat jadi pemimpin. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahlul jannati thalath. Penghuni surga itu ada tiga. Dikatakan itu yang pertama kali masuk surga tiga orang. Hadis ini riwayat Muslim. Yang pertama, zu sultanin muqsitin Muwafaq. Semua yang memiliki kekuasaan dan dia berbuat adil dan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk surga. Pemimpin. Bahkan kalau kita dengar hadis tentang tujuh orang yang mendapatkan naungan dari Allah? Salah satunya imamun adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua, warajulun rahimun rafiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim. Dan seseorang yang rahim, yang penyayang, yang hatinya lembut untuk setiap kerabatnya dan untuk setiap muslim itu masuk surga. Yang ketiga, wa'afifun muta'affifun dzu'ayar. Dan seorang yang menjaga dirinya dari yang haram. Dan dia menjaga dirinya dari minta-minta. Sedangkan dia punya tanggungan yang banyak. Tapi dia berusaha untuk tidak minta-minta. Maka ma'asyur muslimin. Jadi pemimpin kembali lagi tidak mudah. Bahkan Umar bin Khattab ketika hendak mati. Datang orang-orang itu memuji Umar bin Khattab ya. Ya, dia ya, katakan Umar kau telah berbuat adil, kau telah menjadi pemimpin yang baik katanya. Umar mengatakan waditu anna dzalika kafafan. Aku mengharap impas antara dosa dan kebaikanku. Aku mengharap impas. Padahal Umar seperti itu. Yang dia berkata lau asarat baghlatun fil Iraq la khiftu an us'ala anha al qiyamah lima lam tuslih laha tariq ya Umar. Kata Umar bin Khattab, andai kata ada baglah. Baglah itu binatang campuran antara keledai dan kuda. Kalau andai kata ada baglah yang tergelincir di Irak, kesandung. Tersandung ya di Irak itu, aku takut di hari kiamat ditanya sama Allah. Ya Umar, lima lam tuslih lahat tarif. Ya Umar, kenapa jalannya kok tidak kau perbaiki? Kita lihat sekarang jalan-jalan pada lobang-lobang. Berapa banyak orang yang mati gara-gara lobang-lobang di jalan. Bakal ditanya semua yang punya tugas itu bakal ditanya. Tentang fulan kok sampai mati gara-gara kau. Karena kan kalau kita lihat presiden sudah instruksi kepada bawahan. Bawahan kepada bawahan lagi. Terus di mana letak yang tidak memperbaiki jalan itu. Jangan manusia. Keledai aja bakal ditanyain. Apalagi manusia sampai tabrakan, sampai guling, sampai mati. Kenapa tidak kau perbaiki jalannya? Allahu Akbar. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sosok khalifah. Pemimpin yang begitu adilnya. Suatu hari Maslamah bin Abdul Malik cerita. Dakhaltu ala Umar fi maradihi. Suatu hari aku masuk menjenguk Umar ketika dia sakit. Faiza alaihi qamisun wasikh. Ternyata Umar bin Abdul Aziz ini pakai baju yang kotor. Fakultu li Fatima. Maka aku berkata kepada Fatima, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Ala taghsilu qamisa amiril mu'minin. Kenapa nggak kalian cuci bajunya amirul mu'minin? Presidennya umat Islam yang kekuasaannya sepertiga dunia mungkin. Yang sudah sampai ke Baghdad, sampai ke Kabul, sampai ke India sana. Kekuasaannya pada sampai ke Kubrus. Sampai ke Syam. Ditanya, kenapa kok nggak cuci tuh bajunya Amirul Mukminin? Apa katanya Fatimah? Wallahi ma lahu qamisun ghairu. Demi Allah, bajunya cuma yang dipakai itu Amirul Mukminin. Wabaka. Tahu-tahu Umar bin Abdul Aziz nangis. Wabakat Fatimah. Wabaka ahlu Dar. Umar bin Abdul Aziz nangis. Istrinya nangis. Semua yang di rumah nangis. Qalat Fatimah. Katanya, la yadri haula ma Mereka nggak tahu kenapa nangis. Mereka tidak tahu kenapa kok nangis. Kan kadang-kala kita melihat orang nangis ikut nangis gitu kan. Ditanya kenapa inti nangis? Nggak tahu. Dan dikatakan oleh nggak tahu kenapa mereka nangis. Kemudian ketika tangisan itu sudah reda, qalat Fatimah. Fatimah istrinya Umar bin Abdul Aziz tanya, "Ma abkaka ya Amirul Mukminin?" Apa yang menyebabkan kau nangis wahai Amirul Mukminin? Faqala Inni zakartu munsarifal khalaik min baini yadillah. Aku ingat dengan hari ketika orang-orang sudah selesai dari persidangan di padang mahsyar. Setelah mereka disuruh pergi oleh Allah Jalla Jalaluh. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian akan masuk surga dan sebagian akan masuk neraka. Summa sarah wa alaihi. Kemudian beliau menjerit dan pingsan Umar bin Abdul Aziz. Maka kalau kita tahu pemimpin itu berat, jangan berebut jadi pemimpin. Jangan ribut ingin jadi pemimpin, berat jadi pemimpin itu. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innakum satahrisuna alal imarah. Kalian bakal berambisi merebutkan kekuasaan. Rasul ini 14 abad yang lalu mengatakan, kalian bakal rebutan. Memperebutkan kedudukan itu. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan dia itu akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, Fani'mal murdi'ah wabi satil fatimah. Kekuasaan itu adalah Masya Allah, saya lihat sebagian udah ngantuk di sini. Masya Memang nggak disediakan kopi, nggak ada. Ah. Ada tester. Oh, ada tester kopi katanya. Bismillah. Paling nggak minum air lah Alhamdulillah. Akan jadi penyesalan pada hari kiamat yang namanya kedudukan. Dan buktikan. Benar-benar akan menjadi penyesalan yang kata Rasul Fani'mal murdi'ah Wabi bi'satil fatim. Dia itu ibu menyusu yang baik. Dan kalau menyapih anaknya sangat buruk sekali. Bayi. Kalau disusuin ya. Masya Allah. Kalau dibiarin sampai umur lima tahun nyusu tuh, anak itu. Tapi kan dua tahun dipisahkan. Ketika disusui Masya Allah. Kapanpun anak itu minta susu dikasih. Di mobil, di jalan, di kajian ibunya lagi dengar kajian, anaknya nangis, tinggal disusui. Tapi kalau sudah datang hari penyapihan, nggak pelan-pelan, langsung dilepas. Nangis-nangis dibiarin. Begitu pula dengan kekuasaan. Siapa aja yang punya jabatan, apalagi jabatan itu semakin tinggi, apalagi jabatan di militer ya. Jabatan di militer itu termasuk jadi mungkin kalah bupati sama sama gubernur itu. Karena benar-benar seorang komandan militer itu selalu anak buahnya siap dan. Eh, sini. Siap dan. Belum disuruh udah siap dulu ya. Seperti itu. Ketika dia turun dari pangkatnya. Habis. Nggak ada yang siap-siap lagi udah. Malah dia sendiri kita lihat motongin kembang di depan rumahnya ya. Habis. Bahkan nggak dihormatin orang lagi kala. Saya pernah membaca atau mendengar Syekh cerita. Di Riyadh sana ada seorang hakim. Hakim ini kan Masya Allah dihormatin di masyarakat. Karena dia yang menfonis, yang menjatuhkan hukuman. Ada seorang hakim yang terkenal di Riyadh sana. Dulu ini kejadiannya. Ketika sapinya mati, sapinya hakim ini mati. Orang-orang takziah. Karena apa? Karena dia posisinya sebagai hakim. Datang takziah, aduh, mudah-mudahan dikasih ganti yang lebih baik, ya macam-macam lah. Selesai, kan jabatan itu ada masanya. Ketika selesai masa jabatannya, turun sudah. Anaknya mati, orang-orang yang dulu takziah ke sapinya, ada yang takziah. Karena mereka bertakziah disebabkan dia menjadi hakim hati-hati. Yang namanya jabatan itu ibu menyusui yang baik dan kalau menyapih langsung. Benar-benar nggak dihargain orang. Kemudian banyak hadis. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar ini mengatakan ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Rasulullah, kau nggak pakai aku untuk jadi pemimpin, untuk jadi apalah. Kan biasa orang minta kedudukan kan. Qala innaka dhaif. Apa kata Rasulullah SAW? Abu Dzar kau itu lemah. Wa innaha amanah. Dan yang namanya jabatan itu amanah. Wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadam. Dan pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Dan menjadi kehinaan. Illa man akhadaha bihaqqiha. Kecuali yang mengambil amanat itu dengan haknya wa lagi alaihi fiha dan dia melaksanakan amanat itu, maka itu tidak akan menjadi penyesalan buat dia tentunya. Sekarang kita berbicara kewajiban rakyat. Kau tadi itu pemimpin. Dan kita alhamdulillah punya pemimpin di Indonesia ini. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita itu suka tidak suka. Mau tidak mau kita harus taat sama pemimpin kita. Harus taat. Selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, wajib taat. Ustaz, pemimpinnya boleh, Musa, Pemimpinnya boleh. Iya. Kita lihat Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Ingat yang beriman yang dipanggil. Apa kata Allah? "Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri minku. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu tentunya di bidang pemerintahan mereka adalah pemimpin-pemimpin kita. Di bidang agama siapa? Mereka ustadz-ustadz, alim ulama kita. Ini perintah Allah SWT. Jadi kita harus saat. Ustaz, saya pernah dapat dapat karikatur. Ya. Ada ikhwan-ikhwan yang udah ngaji di gambarnya itu naik motor bertiga, bonceng tiga, nggak pakai helm, pakai kopiah sama surban. Disetop sama polisi. Eh, kamu melanggar. Apa kata dia? Di ayat yang mana disebutkan oleh Allah? Di hadis yang mana tuh kita melanggar tuh? Mana dalilnya? Oh, ini kan bener-bener ngaji ini. Kalau ketemu polisi yang ngaji, langsung dijawab. Ati Allah wa ur Rasul wa ulil amri minkum. Itu dalilnya. Jadi pakai helm itu ada dalilnya dari Al-Quran. Ada. Umpamanya antum naik mobil nggak pakai seatbelt. Antum tidak taat sama Allah. Karena pemerintah kita menyuruh kita pakai seatbelt. Dan ketika pakai seatbelt itu, tolong dihadirkan ya Allah, aku taat atas perintahmu ya Allah. Kita harus taat sama pemimpin kita. Selama perintahnya itu tidak dalam kemaksiatan taat. Lampu merah. Ustaz, nggak ada tuh di kitab Sahih Bukhari. Kita harus berhenti lampu merah. Itu. ya kita kalau mau cari seperti itu nggak ada. Tapi wajib kita taat. Inilah adanya pemimpin itu untuk mengatur ini jamaah. Antum bisa bayangkan ketika lampu merah mati. Krodit tuh semua orang gak ada yang mau ngalah. Maka kenapa? Kita itu benar-benar memerlukan pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika as-sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa asratin alaik. Kau harus taat. Kau harus taat dan patuh kepada pemimpinmu kata Rasulullah SAW. Fi usrika dalam kondisi kau sulit, dalam kondisi kau suka, dalam kondisi kau lagi semangat untuk beramal, dalam kondisi kau lagi gak mau beramal, wa asratin alaik. Dan dalam pemerintah mementingkan dirinya kau oh, harus taat. Ya kita lihat kalau kita mau jalan ada pejabat yang lewat. Di stop semua kan jalannya kan? Jangan nyebrang. Motornya dibawa. Anak yang penting jalannya ini anak juga bayar gitu. Gak boleh. Harus taat. Walaupun memimpinnya mementingkan dirinya sendiri tetap harus taat. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi ketaatan kita ini karena agama. Karena agama, karena Allah Jalla Jalalu. Bukan dikarenakan pengecut. Karena sebagian mengatakan tuh yang sudah ngaji kok banci-banci semua. Subhanallah. Kita bukan banci terhadap pemimpin yang zalim. Tapi kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan Imam Muslim itu ada kitab khusus di dalam sahihnya. Kitabul Imarah. Yang berkaitan dengan kepemimpinan di sana disebutkan. Dan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkinurah wa umurun tunkirunaha." Kata Rasul SAW, nanti kalian bakal berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang memonopoli hak-hak mereka. Perkara-perkara buat pemimpin rakyatnya nggak dikasih. Dan kalian akan melihat perkara-perkara yang mungkar. Ini Nabi menyampaikan kepada sahabat. Dan mungkin sahabat belum melihatnya. Kita melihatnya. Hal-hal yang tidak kita sukai dari pemimpin-pemimpin kita umpamanya. Kalau ya Rasulullah, kaifa ta'mur man adraka minna Rasulullah, gimana? Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi waktu itu? Apa kata Rasulullah SAW? al haqqal ladhi alaikum. Kalian laksanakan kewajiban-kewajiban kalian. Terhadap pemimpin kalian. Kalian laksanakan. Dan tentang hak kalian minta sama Allah. Pemimpin nggak ngasih hak kita. Oke, minta sama Allah jalla jalla. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau juga mengatakan man yuti'il amir. Ah, ini. Jadi kalau tadi pakai helm dia mengatakan tidak ada dalilnya. Ada di Al-Quran tadi. Ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Maka polisi-polisi harus hafal tuh. Kalau menghadapi ikhwan-ikhwan yang ngaji ini kan. Rasul mengatakan man yuti'il amir faqad ata'an. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya maka dia taat kepadaku kata Rasul SAW. Telah taat kepadaku kata Nabi. Wa man ya'sil amir faqad asan. Barang siapa yang durhaka kepada pemimpinnya dia telah durhaka kepada aku. Urusannya agama kita taat kepada pemimpin ini. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini sahibu sirin Nabi SAW. Sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia dari Nabi Muhammad SAW. Dia menyimpan nama-nama orang-orang munafik. Rasul mengatakan kepada Hudzaifah, "Yakunu ba'di aimatun la yahtaduna bihadi au bihudaya." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelahku yang mereka tidak melaksanakan petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati. Sunnahku juga mereka tidak amalkan. Wa sayaqumu fihim rijalun. Dan akan ada penguasa-penguasa di mereka itu lelaki-lelaki qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Tolong direnungkan sabda Nabi ini. Akan ada tuh pemimpin-pemimpin Orang-orang nanti penguasa-penguasa hatinya mereka hatinya setan. Hatinya mereka hatinya setan. Buruk sekali. Setan ini nggak ada kebaikan di diri. Rasul mengatakan itu. Tapi ada di tubuh manusia. Benar-benar pemimpin yang zalim. Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang hatinya Hati setan, tubuhnya manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Tasma wa tuti' lil amir. Wa in duriba wahruka wa ukhidha maluka fasma wa Kata Rasul, dengarkan dan patuhi pemimpinmu itu wa in duriba wahruk walaupun punggungmu dipukul hartamu diambil sama pemimpinmu dengarkan fasma wa ati subhanallah ini perintah dari Rasul kepada Huzaifah bin Yaman. Apa kita mau mengatakan ah, banci jika taat? Tidak. Kita mukmin. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul memerintahkan kepada kita untuk taat dan mendengarkan. Jadi bukan mau-mau kita. Saat pemimpinnya zalim, gimana kalau pemimpin kita zalim? Kalau dapat pemimpin zalim, ya tadi tetap harus taat dan bercermin kita. Kita harus bercermin siapa yang tidak mendambakan pemimpin yang baik. Siapa yang tidak bermimpi memiliki pemimpin yang adil sehingga negara ini menjadi makmur, sentosa dan aman. Baik itu istri. Istri itu mengharapkan di rumahnya ada pemimpin yang baik. Di sekolahan mengharapkan mudirnya, kepala sekolahnya baik. Di RT, di RW, sampai Pak Lurahnya kepingin semuanya. Memiliki pemimpin yang baik. Tapi bagaimana mau mendapatkan pemimpin yang soleh kalau kitanya tidak soleh? Bak pungguk merindukan rembulan. Apa pungguk itu? Burung hantu ya. Dia malam-malam dia lihat rembulan. Cantik banget tuh. Anak kepingin ke sana. Dia lupa. Nggak bisa dia ke sana. Karena dia tempatnya di dunia ini. Di bumi ini. Maka ingat. Yang ingin mendapatkan pemimpin yang baik. Caranya satu. Memperbaiki diri kita. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyat. Kalau semua orang di Indonesia ini sholat berjamaah. Sebagai contoh, kira-kira pemimpinnya nanti sholat berjamaah enggak? Sholat berjamaah. Kalau semua orang itu masya Allah melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pemimpinnya pun akan ikut, karena mereka adalah cerminan rakyat. Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima Begitulah Kata Allah, kita jadikan orang-orang yang zalim untuk pemimpin yang zalim. Kalau rakyatnya preman semua, apa kira-kira pemimpinnya ustaz? Hah? Pemimpinnya ya preman, kepalanya preman. Karena rakyatnya pada preman semua. Dan itu realita yang ada. Allah mengatakan begitulah kita jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim itu untuk orang-orang yang zalim. Di surat Al-An'am ayat 129. Maka kita harus bercermin. Ketika kita ingin pemimpin yang baik, bercerminlah. Apa anak sudah baik? Gak cukup yang baik lima orang, yang buruk sejuta. Karena yang bakal jadi pemimpin mungkin dari yang sejuta itu. Maka para ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, seperti itu kondisi pemimpin kalian. Sebagaimana kondisi kalian, sholat kalian, ibadah kalian, tauhid kalian, Pernah seorang syekh ditanya di kelas di Medina. Yang mengatakan, "Syekh, di Sudan kita punya pemimpin itu memakmurkan ya berbagai tindakan-tindakan kesyirikan." Katanya. Pemimpinnya waktu itu. Syekhnya tanya, "Kalau pemimpinnya ente itu menghilangkan hal-hal yang berbau kesyirikan, apa yang akan terjadi?" Ya ribut sama masyarakat. Berarti kan pemimpin itu ikut masyarakatnya. Kalau masyarakatnya nggak mau, insya Allah pemimpinnya nggak mau. Karena tahu masyarakatnya tidak mau dengan hal itu. Umpamanya judi. Ketika masyarakat tidak mau ada judi, kira-kira akan dibangun tempat itu berjudian? Gak mungkin. Karena pemimpin tahu, apalagi dengan sistem yang ada sekarang, dia takut dengan rakyatnya. Maka ingat, kita harus memperbaiki diri kita. Ka'ab al-Ahbar. Sebagaimana disebutkan oleh Bayhaqi. Dia pernah mengatakan. Inna likulli zamanin malikan. Di setiap zaman itu ada pemimpin, ada penguasa, ada raja. Yab'athuhullah ala nahwi qulubi ahli. Yang Allah jadikan dia pemimpin seperti hati rakyatnya. Fa'idha arada salahahum ba'atha alaihim muslihan. Kalau Allah ingin kebaikan mereka, maka Allah akan kirim orang yang memperbaiki mereka. Tapi kalau Allah ingin menghancurkan mereka, Allah akan jadikan pemimpinnya adalah orang-orang yang zalim. Maka kita lihat, kadangkala kita mendapatkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang nggak benar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa ta'ammal hikmata." Kalian coba renungkan hikmah Allah di mana Allah menjadikan pemimpin bagi hamba, penguasa bagi hamba itu gubernurnya, bupatinya min jinsi a'malihim, yang sama dengan perbuatan rakyatnya, sama dengan jenis perbuatan rakyatnya. Bal ka'anna a'malahum dhaharat fi suwari wulatin. Seakan-akan amalnya hamba ini nampak di wajah pemimpin-pemimpinnya dan raja-raja mereka. Fa ini istiqomu istiqomat. Kalau rakyatnya istiqomah, pemimpinnya istiqomah kata Ibnu Qayyim. Kemudian wa in adalu adalat alaihim. Kalau rakyatnya adil, para suami berbuat adil di rumahnya. Para kepala sekolah, ya bos-bos apa mereka berbuat adil. Adalat alaihim. Rajanya akan adil. Wa injaru jarot mulukum. Kalau mereka berbuat zalim, pemimpinnya akan berbuat zalim. Subhanallah para jamaah. Kezaliman ini kalau kita lihat sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat rumah tangga banyak sekali kezaliman. Maka pemimpinnya seperti itu kata Ibnu Qayyim. Wa in dhahara fihimul makru wal khadi'atu fawalatuhum kadzalik. Kalau muncul di masyarakatnya itu penipuan, suka nipu, suka bikin makar, maka pemimpinnya seperti itu. Wa in mana'u huquqallah ladaihim. Kalau mereka tidak mengeluarkan hak-hak Allah, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan kewajiban-kewajiban mereka, wa bakhilu dan mereka bakhil mana'at mulukuhum wa ulatuhum. Maka raja dan penguasanya tidak akan memberikan hak mereka. Ini menuntut kita untuk memperbaiki diri kita. Ustaz, terus gimana nih? Kalau ternyata sudah zalim pemimpinnya, nggak benar pemimpinnya. Sebagian orang mengatakan, wah kita harus berontak, kita harus kudeta bahkan. Coba kita lihat. Bagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada kita. Bahkan ada orang-orang yang ceramah di mana-mana menjelek-jelekkan pemimpin. Dapat apa ketika dia menjelekkan pemimpin? Dan biasanya masyarakat ini kalau ada khotib yang berani menjelek-jelekkan pemimpin, apa kata mereka? Oh, ini baru khotib. Nggak takut orangnya kan. Itu secara akal kita seperti itu. Tapi kita lihat secara syariat gimana? Gimana Rasulullah SAW? Apa harus demonstrasi? Bikin apa? apa yang jalan long march ya. Apa istilahnya? Demo bukan yang jalan itu sepanjang jalan berapa kilo untuk menentang pemimpinnya. Subhanallah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau pemimpinnya zalim, tadi kita sudah bacakan hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim. Isma' wa'ati. Beliau juga bersabda, Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum. Pemimpin-pemimpin yang paling baik di antara kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian wa syiraru a'immatikum. Dan pemimpin yang paling buruk itu yang kalian benci sama mereka dan mereka juga benci sama kalian. Jadi kebencian itu bersambut. Rakyatnya benci sama pemimpinnya, pemimpinnya juga benci sama rakyatnya. Wa wa'il wa Pemimpinnya Kalian ini suka menjelek-jelekkan ya jelek pemimpin. Dan pemimpin pun suka melaknat kalian. Kalau kulna ya Rasulullah. Kita lihat nih. Nih. Para sahabat mengatakan. Apa sikap kita? Ketika dapat pemimpin yang seperti itu. Afala nunabidhuhum inda dhalik. Rasulullah SAW, apa kita tidak berontak sama mereka pada waktu itu? Kudeta sama mereka. Angkat pedang sama mereka. Apa kata Rasulullah SAW? La, nggak boleh. Ma aqama fikumus shalah. Ma aqama fikumus shalah. Selama dia mendirikan salat, menegakkan salat di tempat kalian, jangan kata Rasulullah SAW. Ini perintah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala pemimpin Rasul mengingatkan para sahabatnya. Man waliya alaihi walin. Ingat siapa yang punya penguasa, yang punya pemimpin Fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asyatillah. Kemudian pemimpinnya itu berbuat maksiat. Melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, falyakrah ma ya'ti min ma'asyatillah. Maka dia benci kemaksiatan yang dilakukan itu. Dia harus benci dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Wala yanzi anna yadan min ta'ah. Tapi jangan dia berontak sama pemimpinnya. Jangan kemudian memisahkan diri, membuat jamaah sendiri. Tidak. Ini perintah Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jadi nggak ada celah untuk berontak, untuk mendirikan kera, apa pemerintahan di dalam pemerintahan yang ada dikarenakan pemerintahannya zalim selama mereka masih mendirikan sholat. Dilihat kepada isinya, mereka tetap sholat, mereka muslim. Kita harus taat kepada mereka. Terus nasihat kita, ya namanya kemungkaran saat kita ingin ngasih nasihat memimpin. Oke, okay. seorang muslim dia harus memberikan nasihat kepada saudaranya. Ad-dinun nasihat. Bahkan inti agama ini nasihat. Lillahi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa amati. Untuk pemimpin-pemimpin kita juga harus ngasih nasihat kepada mereka. Tapi gimana caranya? Apa saya pegang mic nih? Ya, kepada gubernur Kepria ini jangan melakukan hal ini, jangan melakukan hal ini. Emangnya dia ngasih nasihat gubernur? Ngasih nasihat antum kan? Gak ketemu sama gubernurnya. Gak seperti itu. Yang ada ketika kita memberi nasihat kepada pemimpin di atas mimbar. Itu namanya provokator. Iya. Kalau benar Imam Syafi'i. Masya Allah ya. Imam Syafi'i. Siapa yang nggak kenal sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Mana mau kasih hadiah? Nah, Fadl. 204. Masehi apa Hijriah? Masya Allah. Kalau Masehi? Fadal. Nah. Iya, barakallahu fiik. 204 nih. Imam yang sudah soleh, yang sudah keimamannya tidak diragukan lagi. Dia mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Ta'ammadni binushika nushika fin firadi وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح apa kata beliau Kata beliau, ta'ammadni binusika fil firati. Kalau kau mau ngasih nasihat aku, tolong ketika sendirian aku. Wajannibni nasihata fil jamaah. Fa inna nusha fil jama'ah naun minal fatiha la arda istima'ah. Kata Imam Syafi'i, kalau kau ngasih nasihat aku di depan orang banyak, maaf kalau aku tidak mendengarkan. Karena itu pelecehan, kata Imam Syafi'i. Itu pelecehan. Kau mau ngasih tahu orang ya sudah, apalagi orang itu punya kedudukan. Masa kau kasih nasihat di depan orang banyak? Kasih nasihat sendirian. Karena tujuannya kita memberi nasihat itu apa? Supaya diterima. Bukan hanya yang penting Ana sudah sampaikan. Iya. Kau tidak penyayang. Rasulullah SAW Alaihi itu berusaha bagaimana nasihat itu diterima. Memang kewajiban kita itu menyampaikan, tapi ada caranya. Gimana menyampaikan itu? Itu Imam Syafi'i nggak mau. Dikasih nasihat di atas mimbar, di depan orang banyak. Umpamanya Pak Lurah berbuat salah. Pak Lurah, Anda telah melakukan kemaksiatan di depan di balai desa sana tidak jamaah. Bahkan kita lihat nih hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada an yansah li sultan barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kedudukan nih di sultan punya kekuasaan ada yang kekuasaannya tinggi mau presiden orang nomor satu di Indonesia ada yang lebih rendah dari itu, turun sampai ke Pak RT kita, apa? Fala yubtihi alaniyah. Jangan ngasih nasihat terang-terangan. Kata Rasul, di depan orang jangan. Wal ya'khud biyadih. Suruh pegang tuh tangannya. Bawa. Eh, ana mau ngomong empat mata. Gitu kan. Pegang tangan. Wal ya'khud biyadih. in qabila minhu. Kalau dia terima, nasihatnya diterima, fadzat, itu yang diinginkan. Wa illa qad addalladhi alaih. Kalau tidak, maka dia telah melaksanakan tugasnya. Tapi tugasnya ngasih nasihat tidak di depan orang. Kemudian ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qila lahu ada tadkhul ala Utsman fatukallimah. Kasih tahu, eh Usama, kau kok enggak ngasih nasihat Utsman tuh? Ngomong sama Utsman tuh. Faqala atarawna anni la ukallimukum illa asma'ukum. Apa pikir kalian anak ini kalau mau ngomong sama orang kalian harus dengar? Harus tahu kalian. Wallahi laqad kallamtuhu ma baini wa bainahu. Aku sudah ngomong sama dia antara aku dengan dia berduaan. Maduna an aftatih amron la uhibbu an akuna awwala man fataha. Aku nggak ingin menjadi orang yang membuka pintu kejahatan pertama. Itu orang ketika sudah mulai memberikan nasihat di mimbar, di tulisan, apalagi sekarang di media menjelek-jelekkan pemimpinnya. Dia pada hati kan tidak memperbaiki negeri itu. Yang ada malah merusak tatanan negeri itu. Memprovokasi orang-orang yang tidak ngerti. Yang padahal agama kita menyuruh kita dengarkan dan taati. Walaupun hartamu diambil. Walaupun engkau dipukul. Ma'asyil muslimin. Hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Pahala kebaikan itulah kebaikan selanjutnya. Kalau kita baik. Kalau kita memperbaiki tauhid kita memperbaiki keimanan kita, niscaya Allah akan utus pemimpin-pemimpin yang benar. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Allah akan gantikan rasa takut mereka jadi keamanan. Allah akan tetapkan agama mereka menjadi tegak di muka bumi ini. Syaratnya apa? Ya budunani la yushriku nabi syai'ah. Tauhid dibenarin. Gak berbuat kesyirikan. Ya Ustaz sekarang gimana Ustaz? Kita ini mau ada pilpres yang pertama, doakan pemimpin kita yang ada. Kita doakan SBY. Di sisa waktu kepemimpinan dia, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia, hatinya terbuka untuk menerima kebenaran, melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, Anda mau tanya, siapa di antara antum yang kalau sholat mendoakan SBY? Kita kasih empat semuanya. apa-apa. Nah, ini beda-beda nggak apa. Yang mendoakan SB. Subhanallah itu kita. Kita pelit sama doa. Kita mau pemimpin yang benar. Kita ingin pemimpin kita benar. Tapi kita nggak pernah mendoakan. Jangan meremehkan doa jemaah. Jangan meremehkan doa. Allah Jalla Jalla mengatakan. Udu'uni. astajib laku. Minta kau sama aku aku kabulkan. Tinggal minta kita, minta aja enggak. Minta aja tidak. Apalagi yang lainnya. Tinggal minta, minta sama Allah SWT. Kalau ingin pemimpin yang baik, mohon ya Allah. Mudah-mudahan pemimpinku yang ada, yang ada sekarang jadi lebih baik ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Imam Imam Syafi'i mengatakan أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخفي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء Imam Syafi'i mengatakan, apa engkau memeremehkan, menghina doa, kau rendahkan sebuah doa, Dan kau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa itu. Sihamul Dia adalah anak panah di malam hari yang dilemparkan. Lah tuhti. Dia tepat sasaran nggak pernah salah. Tapi ada waktunya. Dan waktunya pasti tiba, Ada waktunya. Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini punya ibu yang kafir. Ibunya disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad Nasrani. Dia kadang kadang ngomong sesuatu yang menyakiti Nabi di rumahnya. Maka Abu Hurairah pada suatu hari mendatangi Rasul SAW. Ketika dengar ibunya mencela Rasul SAW, dia datang. Ya Rasulullah, datang nih. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, ud'u ummi Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, tolong doakan ibunya Abu Hurairah. Rasul SAW tidak menunda doanya. Tidak nunggu nanti malam aku akan doakan. Beliau langsung berdoa mengatakan, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan petunjukmu kepada ibunda Abi Hurairah. Doa ini didengar oleh Allah Subhanahu taala. Diangkat oleh malaikat ke langit sana. Dan Allah dengar dengan doa itu ketika diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Mau masuk rumahnya nggak boleh masuk sama ibundanya. Ada risli. Tunggu. Katanya ibundanya lagi mandi dan pakai baju. Kemudian dibukakan pintu rumahnya ibundanya mengatakan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu doa. Maka jangan antum meremehkan doa siapa aja. Apalagi pemimpin kita. Kita lihat ulama-ulama salaf. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mendoakan pemimpin kita, bukan karena kita ingin disanjung oleh pemimpin kita. Bukan karena kita ingin ya dapat duit mungkin. Jangan-jangan Ustadz ini dapat fulus nih dari SBY ini. Enggak. Enggak ada. Ini agama jamaah. Ini agama kita. Kita lihat di buku-buku akidah mereka. Disebutkan mereka tentang bagaimana sikap rakyat kepada pemimpinnya. Bahkan Al-Imam al Allah, di dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari dia mengatakan wa idza ra'aital wa idza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultan. Kalau kau melihat orang yang mendoakan keburukan buat pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah dia itu orang yang mengekor ke hawa nafsunya. Wa idza ra'aitar rajul yad'u sultan bisalah fa'lam annahu sahibu sunnah. Tapi kalau kau melihat orang itu mendoakan pemimpinnya, nih pengikut sunnah. Ini ulama dahulu sudah membicarakan hal itu. Kita cuma menyampaikan. Kemudian kita lihat para ulama telah menulis buku-buku tentang bagaimana mendoakan sultan. Salah satunya umpamanya Mansur Al-Harrani Al-Hambali yang terkenal dengan Ibn Hubaysyah, dia menulis sebuah buku yang judulnya Da'aimul Islam fi wujubid du'a lil imam. Pilar-pilar Islam yang menunjukkan tentang wajibnya mendoakan pemimpin. Jadi kita ini melaksanakan agama kita. Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad diriwayatkan oleh Abu Nuaim fil Hilyah dalam kitab Hilyahnya. Sami'tu Al-Fudail bin Iyad yaqul. Fudail bin Iyad pernah berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah, ma sayyartuha illa fil imam." Andai kata aku punya satu doa mustajab, satu doa mustajab Nah, antum kalau punya doa satu saja buat apa? Kira-kira mah. Buat keluarga, betul. Ini perasaan yang gak neko-neko. Kita banyakkan doa kita itu gak melewatin pagar rumah kita. Pagar rumah gak lewat tuh. Padahal di sebelah rumah kita tetangga punya pohon mangga ya. Kita nggak pernah doain mudah-mudahan mangganya lebat gitu ya. Kita doanya nggak lewat pagar rumah kita. Tapi kita lihat orang-orang yang alim. Doanya itu sampai ke lubang-lubang semut. Sampai di mana ada ciptaan Allah. Bahkan Fudel bin Iyad mengatakan kalau aku punya satu doa mustajab. Aku akan jadikan buat pemimpin. Buat penguasa. Qila lahu wa kaifa ya Aba Ali? Kenapa kau lakukan itu? Kok bisa kau jadikan doamu untuk pemimpin? Qala mata sayyartuha fi nafsi lam ta'duni. Kalau aku doa buat diriku sendiri, doanya itu cuma di sini, nggak lewat. nggak akan dapat orang lain, cuma buat aku. Wa mata sayyartuha fil imam. Kalau aku jadikan untuk pemimpin fasalahul imam, salahul ibad wal bilad. Baiknya pemimpin adalah baiknya negeri dan rakyat. Qila wa kaifa dzalik ya Aba Ali? Fasir lana hada. Gimana? Kita belum paham nih dengan maksudmu. Bosnya dengan kebaiknya pemimpin kita, rakyat akan makmur dan negeri akan sentosa. Maka dia menjelaskan. Amma salahul bilad fa idza nas zulmal imam. Adapun yang berkaitan dengan kebaikan rakyat. Maka dia mengatakan kalau orang-orang itu merasa aman dari kezaliman pemimpinnya. Amarul kharabat wa nazul Maka mereka akan memakmurkan bumi ini. Mereka akan memakmurkan tempat-tempat yang enggak ditanami, ya, tempat-tempat yang mungkin mati dia akan hidupkan kembali. Wa amal ibad. Adapun di baiknya pemimpin ada kebaikan untuk hamba untuk hamba-hamba Allah, dia jelaskan. Fayandur ila qaumin min ahli jahil. Itu pemimpin melihat tuh orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh kan bahaya. Kita lihat pemimpin kita memerangi umpamanya yang namanya buta huruf atau apa. Dia katakan kalau pemimpinnya baik dia akan melihat orang-orang yang bodoh itu fayaqul qad syaghalahum talabul ma'isha am talabi ma yanfa'um. Orang-orang itu sudah sibuk mencari dunia sehingga mereka tidak sempat membaca Al-Qur'an, tidak sempat ngaji. Faijma'um fi darin khamsin khamsin. Maka pemimpin itu akan ngumpulin tuh rakyatnya dibikinin tempat kajian ya, 50 orang, 50 orang ada ustadznya yang ngajar. Yaqulu lirajul laka ma yasluhuk tu'allim haula amra Nih, ustaz, kau ajarin tuh. Aku akan kasih gaji kau. Pokoknya ngajarin umat tuh. Wanzur ma akhrajallahu azza wa jalla man Itulah. Jadi negeri ini jadi aman. Negeri ini jadi makmur. Rakyatnya pun akan merasa makmur. Faqabbala Ibnu Mubarak jabhatahu. Selesai itu Abdullah bin Mubarak mencium keningnya Fubail bin Iyad. Dia mengatakan, Ya muallimal khair. Wahai yang mengajarkan kebaikan buat manusia. Man yuhsinu hadza ghairu. Siapa yang bisa seperti ini selain engkau kata dia. Masya Allah. Maka para jamaah tolonglah. Kita akan menghadapi pilpres. Anda mohon berdoa untuk minta supaya Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, kita minta bagaimana rakyat menjadi makmur dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan berlindunglah dari pemimpin yang zalim. Kita nggak tahu siapa yang bakal jadi pemimpin buat negeri kita. Karena hak memberikan kekuasaan itu adalah hak Allah Jalla Jalaluh. Allah yang ngasih kekuasaan itu. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'a. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Itu Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang memiliki semua kekuasaan. Dia cabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Dan dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Karena hak fitunya itu hak Allah Hanya Allah yang memiliki. Allah muliakan seseorang yang dia kehendaki. Allah rendahkan seseorang yang dia kehendaki. Dia dikal khair. Semua kebaikan ada di tangan Allah nih. Ini menuntut kita berdoa. Semua kebaikan di tangan Allah. Bukan di tangan fulan atau di tangan alam. Tidak. Semua kebaikan itu di tangan Allah Jalla Jalla. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Allah bisa berbuat apa saja. Masih belum yakin. Tulijul layla fin nahar. Ya Allah, engkaulah yang memasukkan siang di malam, malam di siang. Tukhrijul hayya minal mayyit. Kau menghidupkan yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau memberikan rizki kepada siapa yang kau kehendaki. Maka para jamaah, saya mohon agar kita menjaga lidah kita dari menjelek-jelekkan pemimpin kita. Kita laksanakan kewajiban kita. Kalau mungkin ada hak yang diambil oleh pemimpinnya, ya udah, minta sama Allah hak kita. Karena Allah yang memiliki dunia dan isinya. Kalau pemimpin punya apa dia? Kalau dia mengambil rumah kita, subhanallah, Allah yang memiliki bumi semuanya ini. Tinggal minta sama Allah Jalla Jalla. Dan doakan supaya pemimpin kita yang sekarang ini, ya SBY sebagai Presiden Indonesia dan mungkin kita punya gubernur di Kepri ini, kita punya umpamanya wali kota, ya kita doakan semoga Allah SWT menjaga mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka. Membuka hati mereka. Gampang buat Allah. Yang susah buat kita, buat Allah itu mudah. Tapi syaratnya satu, minta dan jangan pernah bosan memohon kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah dari pemimpin yang buruk, dari pemimpin yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena sebagian sudah merem-merem ya sampai merah matanya. Kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Fadhal. Hayyallah. Al-Ustaz, Fadhil Ustaz. Eh, Syafiq Reza Basalamah yang telah memberikan kita pencerahan dan nasihat tentang kepemimpinan. Dan bagi antum ikhwan akhwatifiddin yang mau bertanya silahkan dulu Dan sudah ada dua kertas pertanyaan yang mungkin langsung kita bacakan. Nah, ini mungkin ya Allah. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Suriah saat ini yang sedang melakukan perlawanan kepada pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya? Apakah perlawanan mereka termasuk tidak taat kepada pimpin yang sah? Syukron. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terjadi di Suriah, mereka berontak jelasnya. Tapi berontak kepada pemerintah yang kufur ya, yang mereka telah meninggalkan kewajiban-kewajiban Islamnya. Mereka benar-benar ilan antara minhum kufron bahwa kekufuran mereka benar-benar jelas. Dan itu yang ditampakkan oleh Bashar Asad umpamanya. Yang mereka mengatakan tiada Tuhan kecuali Bashar. Sampai mereka mengatakan seperti itu. Na'udzubillah min dalik. Tapi yang namanya berontak itu. Para ulama menjelaskan ada syaratnya. Kalau yakin bisa menang nggak apa-apa. Kalau nggak bisa menang jangan macam-macam. Karena yang akan jadi korban siapa? Rakyat. Dan sekarang yang terjadi di Suriah ya kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaah. Saya kemarin berjumpa dengan salah seorang ikhwan dari Suria. Dari Suria. Dia ada di Indonesia sekarang. Dia berkali-kali ikut ikut peperangan di sana. Dia ngomong. Anak bingung di Suria itu. Di Suria itu banyak kubu. Banyak kelompok. Dan semua kelompok itu perang. Sama sendiri. Jadi sama-sama muslim itu perang. Makanya anak takut itu pertolongan Allah nggak cepat turun karena semuanya ingin kekuasaan akhirnya. Semua kelompok itu ingin dia. Kalau dia menang dia ingin jadi penguasa. Yang ini juga seperti itu. Ada yang Jabhatun Nusrah, ada yang Daulah Islamiyah, Daulatul apa? Daulatul Islam Irak Syam itu perang mereka, bunuh-bunuhan. Bahkan dia ngomong anak bunuh saudara anak sendiri. Ketika itu anak mau keluar nggak boleh keluar kampung. Anda bunuh, bunuh-bunuh sama orang Islam. Bukan sama tentaranya Bashar. Bashar jauh, kata dia. Kita ini di antara kita perang sendiri. Anda lihat ya Allah. Bahkan dia ngomong jumlah kelompok-kelompok itu. Anda nggak ngomong puluhan. Ratusan. Mereka, mereka semua komandannya ingin jadi pemimpin. Na'udzubillah ya. Memang kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW, setan itu sudah putus asa untuk bisa disembah di Jaziratul Arab. Tapi apa? Fitahrish bainahum. Untuk me, ya, memecah belah mereka ya. Yang namanya kekuasaan ini ya Allah. Padahal nggak tahu lah. Kita cuma doakan. Kita kalau bisa mendoakan mereka, membantu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pertolongannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ada yang belum bisa dijawab, mungkin ustadznya nggak bisa jawab, bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri anak sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu.